Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada pantun yang ke-52. Akan masuki pantun yang baru yaitu 52. Pantun ini kelihatannya Nah barakallahu fiikum mungkin atau belum pernah mendengar tapi ternyata maknanya sudah kita lewati berkali-kali yaitu apa? Al-umur bima maqasidiha itu kesimpulannya. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Itu sudah berkali-kali mulai dari al-usul, min al usul, syarah waraqat ya enggak? Sudah kita lewati semuanya kan? Nah barakallahu fiikum. Jadi kita lihat pantunnya Qala al-mu'allif rahimahullah fa innamal a'malu binniyati kama ata fi khabar fi khabar siqati. Fa innamal a'malu binniyati kama ata fi khabar siqati. Ini sudah kita lewati pembahasannya dalam kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Maka sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Sebagaimana ata fi khabar siqati sebagaimana telah datang dalam hadis yang terpercaya Hadis apa itu? Umar bin Khattab muttafaqun alaih innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, hadisnya sudah ma'ruf ya. Antum hafal semuanya, na'am. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadzal baitu istidlalun liqaulina fil bait sabit. Pantun ini adalah pendalilan untuk ucapan kami pada pantun yang sebelumnya. Ingat-ingat, pantun yang sebelumnya kemarin eh, orang membuat apa? hilah tipu muslihat, iya enggak? Nah, barakallahu fikum, eh, melakukan gerakan-gerakan ternyata akan dihukumi tergantung dengan niatnya. oh ya? Tergantung dengan dengan niatnya. Nah, barakallahu fikum tergantung dengan niatnya. Ewa. Kita lihat sini. Wahkum likulli bin binniyatih mirip dan hukumilah setiap orang yang beramal itu dengan niatnya. Wa huwa juz'un min hadits ittafaqa al-Bukhari Muslim wa ghairuhuma ala ikhrajihi. Yang mana ini adalah apa? Salah satu bagian daripada hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga yang selain keduanya untuk mengeluarkan hadis tersebut yaitu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa itu hadisnya hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan yakni ma Al-a'mal illa niat. Maksudnya tidak ada amalan-amalan yang dilakukan kecuali ada niatan. Kecuali apa? Tergantung dengan niatnya. Wa li hadza rawa hadits ala hadzal wajh. Oleh karena ini Nah barakallahu fikum di sini hadis diriwayatkan sesuai dengan apa? sisi seperti ini. La amala illa niat. Tidak ada amalan kecuali dengan niatan. Lakin aksar al-fat akan tapi kebanyakan lafaz innamal a'malu binniyat aw oh binniyah. Lafaznya ada yang dengan jamak bin niat, ada yang dengan mufrad bin niyah. Yakni anal amala ala hasab niyah. Maksudnya amalan tergantung dengan niatnya. Inna wa bidzalika dunya fa walid dunya. Kalau dia niatannya dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Wa inna ma bidzalikal akhirah fa wal akhirah. Kalau dia meniatkan dengan amalan tersebut akhirat, maka dia akan mendapatkan apa? Akhirat. Berarti untuk akhirat. Wa hadha huwa ahadul ma'ani li hadhil jumlah. Ini termasuk salah satu makna daripada enam kalimat ini. Wa bina'an 'alaihi yakunu qawluhu maka dibangun di atas penjelasan tersebut maka ucapan Rasulullah SAW Nah barakallahu fikum wa inna malikul imrin manawa maknanya apa yakni anna man nawa syai'an adrakahu. Paham maksud ini ya? Barang siapa yang meniat sesuatu dia akan mendapatinya. Meniat sesuatu dia akan mendapatinya dan akan mendapatkannya dan menjumpainya. Fayakunul awal muradan bihi. Niyatul fa'il wa tsani muradan bihi thawabul fa'il. Maksudnya apa? Lafaz yang pertama, mana yang pertama? Innamal a'malu binniyat. Lafaz yang pertama itu muradan bihi yang diinginkan dengannya adalah niatul fa'il, niat pelakunya. Ingat ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan-amalan tergantung dengan apa? niatnya. Ini ini kembali ke niatnya fa'il, pelaku. Wasani wa inna malikul imri'in manawa dan tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini kembali ke mana? Pahala. Kembali ke balasan. Wasani muradan bihi sawabul fa'il. Yang kedua yang diinginkan dengannya adalah apa? Sawabul fa'il. Pahala ganjaran bagi pelakunya. Tergantung dengan apa? Niatnya. Kalau pertama kembali ke mana? Pelakunya. Kedua kembali ke imbalannya. Pelakunya itu maksudnya bagaimana? Tidak ada orang yang melakukan suatu amalan kecuali dengan niat. Kalau yang kedua kembali apa tadi? Imbalannya. Dan setiap orang yang mengamalkannya akan mendapatkan imbalan sesuai dengan niatnya. Mafhum Bang bedanya? Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat lagi au samarah hadhil niyyah wa ma yatarattab atau buah hasil dari niatan tersebut dan yang ditimbulkan daripada niat tersebut. Ya itu yang ditimbulkan, yang diakibatkan karena niat tersebut muncullah pahala atau dosa. Fa idza nawaita at-taqarruba ila Allah bi salati Fa idza nawaitu at-taqarruba ila Allah bi salati kalau aku meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan salatku, kana li al-qurb nawaitu Berarti aku mendapatkan kedekatan yang aku niatkan. Li'anna likul limri'in manawa. Dikarenakan apa? Dikarenakan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi ketika dia sholat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah taala berarti dia mendapatkan apa? Mendapatkan upahnya. Ganjarannya itu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wa qala ba'dul ulama berkata sebagian ulama inna ma'nal jumlah al-ula sesungguhnya makna kalimat yang pertama jumlah kalau dalam bahasa Arab Indonesianya kalimat Kalimat dalam bahasa Arab, Indonesianya apa? Kata. Jangan sampai keliru dalam ya Inna ma'nal jumlah ula. Sesungguhnya kalimat, makna kalimat yang pertama, annahu la yumkin an yaqa'a amalun illa niyah Maksudnya enggak akan mungkin suatu amalan itu terjadi kecuali dengan apa? Niatan. Sekarang antum Ibrahim, antum duduk di situ, ada niatan antum? Niatnya ngapain niatnya? Mau belajar mesti ada niatan. Paham ya? Antum bang, Nah, barakallahu fikum ketika di belakang misalkan nata kasur, itu ada niatan enggak, Bang? Ada niatan, niatnya apa, Bang? Ya, niatnya biar apa? Biar rapi, paham ya? Ada niatan. Paham ya? Ada niatan semua ada niatan. Antum sekarang, Abdullah. Eh, ketika antum misalkan nah barakallahu fikum ke dapur kemudian buka buka apa? Buka Indomie kemudian masak air itu ada niatan enggak antum? Ada niatan. Niatan kan? Ada niatan. Maksudnya tidak ada perbuatan yang terjadi kecuali mesti ada niatan itu loh. Sulit dilepaskan daripada apa? Niatan dengan perbuatan itu sulit sekali dilepaskan tanpa ada niatan tuh. Nah, kecuali orgil, orang gila. Kalau orgil orang gila itu enggak ada niatan, ya enggak? Dan kalau orgil-orgil yang ada kadang mecah kata pun mecah gitu aja. Ada niatan enggak dia? Wah, tergantung dengan niatnya nih. Enggak nah, bisa, orang gila enggak ada niatan. Dan ya, pokoknya orang gila itu ya pokoknya apa yang depannya hantam-hantam itu ya Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Ini bagus sekali penjelasannya. Wa ala hadza nasuddu 'alal maususin babul wasawis. Oleh karena ini, berdasarkan penjelasan ini, kita tutup al maususin, nah orang-orang yang terkena penyakit waswas, eh, kita tutup pintu waswas ini, pintu bisikan-bisikan ini. Jadi jangan sampai ada bisikan-bisikan yang bisiki hati, Bang. Jangan sampai. Karena kalau ada, itu mengamalkan suatu amalan pasti nggak selesai dalam satu menit biasanya. Paham ya? Nah, mandi seharusnya satu menit selesai sampai seperempat jam. Nah, ngapain itu loh? Paham ya? Nah, nyabunya sampai lima kali. Wah, anak baru nyabun ini. Padahal udah lima kali baru, baru terasa sabun. Oh ya, terasa pakai sabun. Itu hindari. Penyakit waswas sangat berbahaya sekali. Antum kencing. Eh, seharusnya normalnya kencing itu sampai satu, menit nggak? Kencing sampai bersuci itu lebih dari satu menit ya biasanya? Tidak, tapi kalau punya was-was itu bisa sampai satu jam itu loh. Ini terbukti anak nggak bohong ini ya. Dulu ketika di Damas ada orang yang terkena penyakit was-was. Eh, istilahnya diuji dengan penyakit was-was. Dia masuknya itu sebelum duhur, jam 11 itu. keluar jam <laughs> belas. Allah mustahil. Lama sekali ngapain? Pernah terkena penyakit was-was. Jadi dia membersihkan apa ya Membersihkan kemaluannya itu rasanya belum yakin sampai benar-benar clear gitu loh. Oh, itu, itu penyakit was-was. Hindari, Bang. Jangan sampai ada, Bang. Wudu, nah barakallahu fikum itu kalau kena penyakit waswas, itu 5 menit enggak selesai-selesai. Ulang, ulang, ulang, ulang. Masuk air lagi ini sampai-sampai kebir air baru terasa. Paham ya? Jadi semuanya itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim dengan semakna memberikan apa? solusi. Solusinya kalau ada bisikan-bisikan, hindari bisikan. Langsung menuju ke arah yang antum apa? Antum tuju. Wudu ya wudu sepenuhnya ada hantu wudhunya belum lengkap loh, biarin langsung wudhu. Tapi ya sudah istilahnya sudah ber, berupaya ya. Kalau kita ngikutin alur bisikan itu nggak selesai-selesai. Makan satu piring nggak akan habis-habis. Paham ya? Nambah terus. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi hati-hati ya, penyakit waswas sangat berbahaya sekali. Kita lihat ini. Nah, idza qala masalan kalau ada yang mengatakan tawaddu. Tawaddu aku wudu. Walakin mana wa itu? Walakin mana itu? Nah, aku layu mungkin. Aku sudah wudhu tapi aku nggak niat dan niatan. Mungkin nggak nih? Enggak mungkin lah dia wudhu itu ada niatan nggak? Masa tiba-tiba tuh kiri kiri nggak ada niatan sama sekali. Dia ketika ke tempat wudhu dengar adzan maghrib, isya, subuh, adzan bersolat itu, datang ke tempat wudhu, kemudian wudhu Itu sudah ada niatan belum bisa? Hah? Sudah ada belum? Sudah, tapi nggak mungkin dia wudhu tanpa niat itu loh. Paham belum? Ini bagus sekali contohnya ini. Kalau ada yang mengatakan aku dah wudu tapi aku enggak niat. Nah, aku la mungkin, enggak mungkin. Laisa hunaka amalun illa binniyah, enggak ada amalan tanpa niat. Illa syakhsan mukrohan, au naiman au sahiyan au masbatalik. Kecuali orang yang lagi dipaksa, kalau dipaksa enggak ada niatan ya, dipaksa. Nah, dipaksa au naiman tidur. Tidur mengigau. Paham ya? Tahu mengigau antum? Abdurrahman, tahu mengigau? Ayo, tidur mengigau bahasa Jawa yang lindur. Paham ya? Itu enggak terkontrol dia ngomong apa-apa enggak terasa. Paham ya? Macam 12 malam keluar nah barakallahu fikum mau kemana? Mau salat Id katanya. Salat Id masih jam 12 malam. Allah musta'an ngelindur, mengigau. Nah, ini bukan enggak ada kalau itu enggak ada niatan karena posisinya enggak sadar. Sahian, orang yang sahian lupa, lupa juga bukan karena keinginan dia. Paham ya? Wa amma an ya'mala syakhsun al-amala adapun kalau orang melakukan suatu amalan wa huwa yaqit mukhtar dalam keadaan dia yaqit, yaqit itu ghair ghaflah. Jadi yaqit itu orang sadar. Sadar terjaga itu menyakit namanya. Dalam keadaan yang sadar mukhtar punya pilihan, fala budda an yakuna qad nawah. Pasti dia telah meniatkannya. Pasti dia telah meniatkannya. Hanya saja niatnya di dalam apa? Hati. Tidak dilafatkan. Nah barakallahu fikum. Nah, niatnya di dalam hati tidak di lafadzkan, pasti ada niatan. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Walihada qala ba'dul ulama, oleh karena ini sebagian ulama mengatakan lau kallafanallahu amalan bila niyyah lakana min taklifi ma la yutaq. Penting ini kaidah ini. Bila anu perlu garis-garis ini kaidahnya ini apa ini? Kalau seandainya Allah taala bebankan kepada kita amalan tanpa niatan, niscaya itu merupakan pembebanan yang tidak dimampui. Allah, kalau Allah Taala bebankan kita, suruh beramal tanpa niat, itu mampu nggak kira-kira? Termasuk pembebanan yang kita nggak mampu. Karena mau nggak mau pasti ada niatan gitu loh. Paham belum? Antum nah barakallahu fikum mandi pagi hari karena ada niatan mungkin biar segar, biar tidak terlambat, biar karena ini ada niatan semuanya mesti. Paham ya? Paham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum. Antum ketika duduk sengaja dekat kipas angin ada niatan karena biar nah barakallahu fikum Nah, anginnya segar dan semisalnya. Ada niatan semuanya. Paham ya? Enggak mungkin enggak ada niatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ini ya. Enggak ada amalan tanpa nah barakallahu fikum tanpa niatan. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fikum Wa alaihi fayakunu makna jumlah ula maka berdasarkan penjelasan, penjelasan tersebut maka menjadilah makna kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat binaan ala waqil amr. Maknanya adalah dibangun di atas apa? kenyataan dibangun di atas perkara yang nyata yang jelas walaisa ala niyatis syakhsi bukan dibangun di atas niatan seseorang wa annahuma min insanin ya'mal amalan illa waqad nawa hatta al-bai' wasyira dikarenakan tidaklah ada seseorang yang melakukan suatu amalan kecuali dia meniatkannya sampai masalah jual beli pasti ada niatan paham belum antum datang ke toko apa ke toko sandal eger paham ya mau ngapain di situ kalaupun mau melihat ada niatan mau lihat kalaupun mau beli ada niatan beli paham ya mungkin enggak tiba-tiba datang ke depan toko eger resmi, ekor ori gitu ya. Datang itu ada nggak tanpa niatan itu? Mungkin nggak Hamzah? Nggak mungkin itu loh. Kecuali orang dipaksa atau ngelindur tadi ngigo, eh? ngigo dari sini langsung naik motor ke toko awal ekor sana itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Naam, kemudian apa? Di situ nggak ada niatan, pasti ada niatan. Antum pergi ke toko baju, toko jubah, paham ya? Nah, itu ada niatan imam mau lihat-lihat baju, ada niatan nggak berarti? Apa mau beli gitu loh. Faham maksudnya? Ini semuanya ada niat, enggak bisa kita pisahkan dari niat. Nah, kita lihat. Wa taqulul jumlah tsaniyah berarti kalimat yang kedua maknanya wa inna malikul mar'in manawa dan bahwasannya tiap-tiap orang akan mendapatkan nama yang niatkan jumlah lah ini. Kalimat tersendiri, munfasilah terpisah anil ula, terpisah dari yang pertama. Yang pertama jelas berkaitan masalah pelakunya, pasti ada niatan. Yang kedua jelas mengenai apa imbalan. Imbalan pelaku tersebut tergantung dengan niatnya tufidu bi al insana lahu ma nawahu min amalin. Memberikan faedah bahwa seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan berupa amalan, ya kan? Pahala, ganjaran. Walahu ma nawahu min sawab dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan berupa sawab pahala. Fa idza nawa masalan apabila dia meniatkan suatu contoh dengan suatu contoh salat zuhri. Salat az-zuhri lahu salat zuhri Kalau dia meniatkan salat zuhur, dia mendapatkan pahala salat apa? Mendapatkan pahala salat zuhur. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Idza nawa al-witr hasal al witr. Kalau dia meniatkan salat witir, dia akan mendapatkan sama pahala salat witir wa halumat zarra. Perlakukanlah semuanya seperti ini. halu zarra itu maknanya kias. Kiaskanlah maknanya halu zarra itu. Lakukanlah seperti yang seperti ini maksudnya kiaskan. Paham ya? Maksudnya bagaimana kalau niatkan salat asar dapat salat asar. Paham ini insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa habithakumullah jami'an fatakuna al-jumlah al-ula bi'tibar waqi maka menjadilah makna kalimat yang pertama ditinjau dari sudut pandang al-waqi' apa al-waqi' kejadian kenyataan kenyataannya kejadiannya orang itu berbuat pasti ada niatan itu yang pertama wa takun tsaniyah kalimat yang kedua wa inna malikul imri'in manawa bi'tibarin ditinjau dari sudut pandang ma minal ibadah apa yang dia dapatkan berupa ibadah Aw sawab atau berupa pahala. Tergantung dengan apa, Bang? Ya laka manawai tergantung dengan niatan. Paham? Bisa bedakan belum bedanya sekarang? Kalau yang pertama berkaitan masalah pelakunya, tidak ada orang yang melakukan pekerjaan kecuali pasti ada niatan. Kalau yang kedua berkaitan masalah pahalanya, setiap orang yang melakukan per perbuatan yang ada niatan tadi itu, dia akan mendapatkan imbalan balasan tergantung dengan apa? niatnya. Mau misalnya nih. Ini kaidah ini yang sering antum dengar al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Na'am barakallahu fikum. Wa 'ala hadha falaw anna insanan al masjid li yusalli adh-dhuhra fa dakhala an nas wa lam yakhtur bi balihi anna adh-dhuhr aw al-'asr lakin dakhala 'ala anna hadhihi as-salah na'am barakallahu fikum fardul waqt alladhi hanal an fa hal tasihu salatuh? Na'am barakallahu fikum sekarang kita lihat berdasarkan penjelasan ini, falau anna insanan atal masjid, kalau ada orang datang ke masjid, li yusalli dhuhra untuk salat duhur pada kalau nas kemudian dia masuk bersama manusia, walam yaqtur bi tidak terpetik di benaknya. Masuk ikut salat itu, tidak terpetik di benaknya. anak dhuhur bahwasanya itu adalah salat duhur Awil asr bahwasanya salat asar. Lakin dah kalau nah, eh, anak hadir salat tapi dia apa? Masuk di saf tersebut Eh, dalam keadaan meyakini bahwa salat ini ya fardu ya apa fardul waqt karena itu adalah apa? waktu yang wajib. di hanal an yang datang sekarang ini. Tapi enggak niatkan duhur. Fa hal tasih atau apakah sah salatnya? Naqul aktsar ulama ala annaha la tasih. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat enggak sah salatnya karena enggak ada niatan. Li'annahu la budda min at-ta'yin karena dia na'yin. Paham belum? Harus na'yin. Antum ketika dengar adzan duhur, mau ngapain? Mau salat duhur, atau ta'yin kan? Kalau teman tiba-tiba sholat gitu aja tanpa ta'yin ya enggak sah sholatnya. Nah, ta'yin itu menentukan. Fala budda an yanwiya fi dhuhr annaha dhuhr. Maka harus dia meniatkan pada surat duhur bahwasanya itu duhur. Wa fil asr pada asr asar anhal asr bahwasanya itu asr. Wa hakada demikian pula seperti itu. Lakin ba'dul ulama yaqul akan tapi nah barakallahu fikum sebagian ulama sebagian ulama mengatakan nah barakallahu fikum kita sini, yakfi an yanwi ya fardul faqat. Cukup nah barakallahu fikum dia meniatkan apa? Semata-mata sudah masuk waktunya. Wa hadha la yakhfa ma fihi minal minas suhula 'alal khalq. Yang seperti ini, nah barakallahu fikum tidak tersembunyi lagi. Ha? bukan perkara yang apa istilahnya? La yakhfa ma fihi minas suhulah. Ini perkara yang tidak tersembunyi lagi kalau ada sesuatu yang mudah gitu untuk dilakukan oleh makhluk. Li'anal insan qad yaghib an balihi at-ta'yin. maksudnya ini? Karena terkadang orang itu di benaknya itu hilang penentuan gitu loh. Tiba-tiba langsung datang salat, enggak menentukan tapi tahu itu masuk waktu duhur itu loh. amlo Antum dari rumah antum dengar adzan duhur dan tahu itu waktu duhur. Tiba-tiba antum langsung ke masjid salat duhur. Seakan-akan enggak meniatkan langsung khusus salat duhur itu ya. Itu para ulama berpendapat sah karena dia nambarakallahu fikum posisinya apa? Posisinya dia tahu kalau itu sudah masuk waktu duhur. Paham ya? Seperti itu kita lihat. Karena orang itu terkadang hilang di benak pikirannya itu penentuan. La siyama idza ja'a wal imam raqi. terlebih terlebih-lebih lagi dia datang dalam keadaan imam sudah rukuk. Fatajiduhu yasra' min ajli idrak rukuk. Maka engkau jumpai dia akan segera Nah, dalam rangka untuk mendapatkan rukuk tadi itu. Wayansa an yu'ayyin an hadhihi salat dhuhr aw al-'asr aw Dan dia lupa untuk menentukan bahwasanya salat zuhur atau asar atau yang selain keduanya. Faham maksudnya ya? Fa hadzal qaul qawlahu ba'du fuqaha'il Hanabilah walau haddun min an-nadhr wa fihi si'ah wa fihi sa'ah muslimin. Pendapat ini ha, eh, adalah pendapat yang diucapkan sebagian ahli fikih Hanabilah, mazhab Ahmad dan ada apa? Ada sisi apa? Sudut pandang di situ. Paham ya? Ada bagian untuk dipandang dianggap pendapat ini. Dan juga ada fisah, ada keluasan terhadap kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslim dipastikan harus menastikan niatnya duhur-duhur, asar-asar, itu berat. Kenapa berat? Karena terkadang orang itu nggak sempat mengucapkan atau nggak sempat menakyan niatnya tapi dia tahu kalau itu masuk waktu, Belum? Gitu loh. belum? Oleh karena itu niat tempatnya bukan di lisan. Nah, barakallahu fikum, niat tempatnya bukan di lisan, tapi tempatnya di mana? Di dalam hati. Itu niatan barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an seperti itu. Mohon insyaallah ya. Ya, na'am. Na'am barakallahu fikum. Kita tutup dikit lagi. Wa inani bihadil munasabah. Sekarang kita dengan eh, barakallahu fikum pembahasan yang cocok ini Udi an ubayyin aku ingin urid udi tar urid ya. Nah, aku ingin an ubayyin ingin menyampaikan annama mabtuliya bihi katsir minan nas al-yaum yang sekarang kebanyakan manusia diuji nah minal wasawis berupa wasawis bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk innama huwa likatsatil faragh karena banyak melamun faragh itu kosong kosong pikirannya melamun jadi dia wudhu itu enggak terasa itu loh sudah kumur-kumur rasanya bukan kumur-kumur itu ya Kumpul-kumpul belum tadi kaget ya. Paham ya? Jadi jangan suka ngalamun. Jangan suka melamun. Karena kalau orang itu melamun, kosong pikirannya, itu nanti bisa apa? Bisa bahaya. Ketika kosong itu setan ada peluang untuk masuk. Paham ya? Melalui celah-celah yang kecil. Paham ya? Hati-hati itu. Kalau udah kemasukan setan, nah bahaya. Mensus orang ini nanti. Kesurupan, paham ya? Dia bacakan Al-Qur'an panas, paham ya? Sholat pun enggak tenang rasanya, paham ya? Itu hati-hati. -hati itu maksudnya kosong. Pikirannya kosong dia. Ngalamun, hati-hati, jangan suka ngalamun. Muhammad, jangan suka ngalamun. Paham ya? Karena banyak sekali benar. Ngalamun di pojokan diam aja. Eh? Di salam assalamualaikum diam aja. Begitu dekat assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget, paham ya? Hati-hati. Paham ya? Itu bisa termasuk apa? Pintu setan untuk masuk situ hati-hati. Jangan suka melamun. Nah, barakallahu fikum. Jangan ada istilah pikiran kosong, isi terus. Diisi terus dengan ilmu, belajar, ilmu, belajar. Ketika istirahat, kosongkan situ karena posisi tidur. Ya enggak? Tapi kalau pas posisi antum enggak tidur hidup seperti ini, nah barakallahu fikum jangan sampai kosong melamun. Paham ya? Nah, sekarang kita pasti hidup ini kan. Kalau tidur kan mati. Ya enggak? Mati kecil. Paham ya seperti itu, nah. Kita lihat sini. Dalilnya mana kalau tidur itu mati? Dalilnya mana? Kalau tidur itu mati? Jadi kalau kita ngomong orang pada kemana ikhwan pada nggak ada, pada mati. Tidur nggak masalah, tidur di, dihukum mati juga, tapi mati kecil. Mana dalilnya? Doa bangun setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur Ya enggak? Segala puji milik Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kami, menghidupkan kita setelah Allah Ta'ala membafatkan kami. Jadi kita sebelumnya itu wafat, itu loh, mati. Gitu. Ya. Kalau tidur itu mati mati kecil. Am ya? Maut suhra. Naam. Mohon salat ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Ayo. Ayo. Naam. Kita lihat sini. Wa ada bil ini. Kosong tanpa ada kesibukan. Kosong tanpa ada kesibukan wa adamil jid fil amal bukan jad ya kalau jad itu nanti kakek Amya. ya jadi kalau ada, ada ngomong ikhwah kita mau kemana ah kok pagi-pagi udah berangkat mau ke rumahnya jid katanya Allah musta'an. Anda pernah dengar itu ya? Ya mungkin anda pernah dengar itu keliru. Jid sama jidah itu bersungguh-sungguh. Jad sama jadah kakek nenek itu loh. Mau kemana jadah? Pernah dengar ya atau Lahan kayak itu? Karena anda dengar kalau di pondok-pondok biasanya ada mau kemana ke rumah jidahnya katanya. Kok jidah loh, jadah itu loh. Paham ya? Nah, kalau fikum jid itu bersungguh-sungguh jid wal istihad. nggak ada jad wal istihad itu. Paham ya? Nah, jadi jangan mikir bacanya wa ada jid fil amal dan tidak ada kesungguh-sungguhan dalam beramal. Fatajidur rajul ta tanya wa yaqul ma nawait. Kamu jumpai orang wudhu, dia mengatakan aku belum niat. Ya Yatawadda, dia wudhu wa yaqul ma akma'ukna. Ma akmaltu al-matmadah katanya. Dia sudah wudhu, eh, dia mengatakan aku belum sempurna kumur-kumurnya katanya. Aku ma tu kata aku belum sempurna mengeluarkan air memasukkan air dalam hidung katanya. Yak Yaktatil, dah mandi, wayakul mengatakan mana wait, rafal hadas. Aku belum meniatkan untuk mengangkat apa? Hadas. Yusalli fa dia ada salat, eh, dia salat mengatakan bertu, aku belum takbir katanya. Sudah takbir sudah tadi belum takbir di mana? Was-was hati-hati. Penyakit was-was bahaya sekali. Allahu aku udah takbir banyak kali kan masih belum takbir katanya. Allah musta'an. Kadang ada yang di timpa penyakit was-was Bang dalam makharijul huruf makharijul huruf. Setiap kali takbir itu teman Allahu ak. Harus benar-benar ada lafaz Allahu ak. Mas nah, mas, Santai Allah Allahu akbar biasa. Enggak perlu berlebihan. Allahu akbar. Paham ya? Allah musta'an. Hati-hati penyakit waswas was banyak kali, Bang. Naam. Ya terkadang belum penyakit cuman baru mukadimah itu hati-hati, dihindari. Naam. Kata beliau sini barakallahu fikum wa ma'nam. Maka qiraatul Fatihah aku belum takbir belum baca Al-Fatihah. Wa ma'asba min minal masalis al-'azimah dan juga yang semisal itu berupa bisikan-bisikan yang besar. Fayuqal maka dikatakan innahu la athara li hadhil li li'anna ayya amalin la yujad illa binniyah. Maka tidak ada pengaruh terhadap bisikan-bisikan ini dikarenakan tidak ada amalan apapun kecuali dijumpai pada niat pasti ada niatan di situ paham ya nah barakallahu fikum ayo na'am pasti ada niatan di situ Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa yudkar anna rajulan pernah disebutkan kisah bahwasanya ada orang ata ila Syekh Ali bin Aqil rahmat taala. Ahadul fuqaha madhab Imam Ahmad al-Mu'tabarin. Salah satu nah barakallahu fikum ahli fikih eh, madhab Ahmad. Nah, Syekh Ali tersebut. Faqala lahu dikatakan oleh beliau, "Inni in ghamastu fi nahr fi nahr Dujlah." Dujlah ya. Aw, ya li raf'il janabah. <laughs> Allah musta'an ini kisahnya ini. Sesungguhnya aku telah mengetulupkan diri di sungai Dajlah untuk menghilangkan janabah mandi junub. Sudah masuk ke sungai nih. Renang. Summa kharatu, kemudian aku keluar dari mengentas, mengentas dari sungai itu wa ana fi syak min dalik. Sudah masuk ke sungai, ngebiur, masuk renang, itu masih ragu, bayangkan itu. Aneh enggak seperti ini? Aneh tapi nyata gitu loh. Ini aneh tapi nyata kejadiannya gitu loh. Kita lihat sini. Naam, aw kama qala atau sebagaimana beliau ungkapkan, faqala lahu Syekh Ibnu Aqil. Kemudian berkata Syekh Ali tadi itu, ara alla tusalli. Berarti kalau gitu aku berpendapat kamu jangan salat. Qala walima? Kenapa kau enggak boleh salat? Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raf'ul qalam as-salasa. Pena catatan diangkat dari tiga orang. Anin naim hatta istayqid. Orang yang tidur sampai dia sadar, bangun. Wa 'anil sahir hatta yablugh. Anak kecil sampai dia dewasa. Wa 'anil majnun hatta yafiq. Eh, orang gila sampai dia sadar. Paham ya? Wa ma'adun rajulan 'alaihi janabah. Dan aku tidak mengira ada orang dia punya punya kewajiban mandi junub yang kami sudah masuk mengecelupkan diri ke sungai sumanya qul manawait rafal hadas aku belum meniatkan untuk apa menghilangkan hadas au ana syakaktu fi atau aku masih ragu wa hadha min ablaghis sukhniyah bi hadzal rajul ini termasuk apa Nah, barakallahu fikum termasuk enam perkara yang sangat besar yang menimpa orang tersebut. Paham belum? Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini perkara yang harus kita berhati-hati. Disebutkan dalam kitab Talbis Iblis. Antum kalau mau lihat kisah kita seperti ini paling bagus ya kita Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi. Disebutkan mulai dari ya, orang yang tertimpa penyakit waswas dalam masalah ini, dalam masalah itu, gerakan, bacaan, bis bis bis bis enggak selesai-selesai baca bismillah aja. Paham ya? Allah musta'an. Kita selesaikan. Wa min dzalika anna ba'dan nasi yubtala bil wasawis fi talaqi zaujatihi fatajidu law fataha kitaban yaqra'uhu khuyyila lahu annahu qala imra'atit talib in fatahtu hadzal kitab. Allah musta'an. Sampai tingkatan kayak gitu bayangkan itu. Dari penjelasan tersebut, kisah tersebut, ada sebagian manusia itu diuji penyakit was-was hatta dalam masalah apa? Menceraikan istrinya. Hah? Dalam masalah apa, Isa? menceraikan istrinya. Kamu jumpai dia ketika buka kitab. Eh, nah barakallahu fiikum. Eh, kalau dia buka kitab, dia baca gini, khuyila dikasih khayalan. Pokoknya kalau aku buka kitab, istriku cerai. Buka kitab ini dikasih was-was. Buka gini, istrinya cerai satu. Buka lagi, cerai dua. Buka lagi, bain. Wasan sampai tingkatan kayak itu bayangkan. Allah musta'an. Mungkin saja ada orang yang dihayalin juga apa? dihayalin sampai masuk dalam kategori makan satu suapan tolak satu makan lagi tolak dua makan lagi tolak tiga datang ke rumah anti talik sudah diceraikan anak sudah makan tiga suapan sekali suapan ini tolak wahidah suapan kedua tolak saniyah suapan ketiga tolak salisa bayangkan was-was hati-hati barakallahu fikum na'am kita lihat sini barakallahu fikum ini sampai dihayalkan bahwasanya dia mengatakan imraati talik istriku tak ceraikan. In fatahtu hadzal kitab. Kalau aku buka kitab ini. Walau kharaja minal bait, walaupun dia keluar dari rumah, khunyilalahu lahu annahu qal. Sampai dibikin apa hayalan oleh setan ini itu. In kharajtu, kalau aku keluar rumah, famra'ati talik. Istriku cerai. Istriku tak ceraikan kalau keluar rumah. Wa ma'asul talik. Ngeri. Hatta yal hatta yuljihu al-waswas Nah, barakallahu fikum alwaswas ila an yutalliq hatta yartah min wasawis. Sampai ujung-ujungnya apa? Dia bersandarkan kepada bisikan tadi itu, akhirnya ujung-ujungnya menceraikan istrinya agar dia bisa istirahat dari bisikan ini. Benar-benar menceraikan. Awal mula bisikan. Lama-lama karena nggak bisa istirahat dari bisikan ini, ujung-ujungnya benar-benar apa? Benar-benar menceraikan istrinya. Paham ya? ini hati-hati wa min nam wa man kanat hadhi haluh fa innahu la yu'tabar lahu talaq kalau seandainya keadaan seperti ini perceraian karena kelas-kelas enggak dianggap perceraiannya hatta law talaqa bil lafdh sharih hatta walaupun terang-terangan kamu aku cerai terang-terangan tapi karena was-was itu juga tidak masuk idza hamil lahu idza kana hamilu lahu ala dzalik was kalau yang membawa yang mendorong faktor yang membuat dia itu bercerai karena bisikan enggak dianggap. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala talaqa fi ighlaqin. Tidak ada perceraian bagi orang yang tertutup. Tertutup apanya, Bang? Tertutup akalnya itu loh. Paham ya? Orang mabuk mendem menceraikan istrinya, tertutup akalnya enggak dianggap. Karena enggak ada niat aslinya. ngambar kalau fikir seperti itu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala talaqa fi ighlaq wa enam wa ayu ighlaqin ashad min al-waswas. Sekarang penutupan yang mana yang lebih dahsyat daripada waswas ini bisikan ini? Alladzi na barakallahu fikum yakbitul insan wa wa wa yusaytir ala aqlih. Artinya apa? Naam, sekarang penutupan yang mana yang lebih dahsyat lagi daripada waswas -was ini yang bisa membuat orang terbungkam dan menguasai akalnya. Ini waswas -was ini hati-hati barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.